Innama akhwafu ma alaikum asyirkul asgar. Sungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik yang kecil. Dari kata-kata syirik yang kecil, maka kalau begitu ada yang yang besar. Maka dari situ para ulama mengambil dari hadis ini pembagian syirik itu menjadi dua. Syirik yang besar dan syirik yang kecil dan menjadi istilah yang sudah dikenal oleh para ulama di umat ini. Dan dua-duanya adalah bahaya. Bukan karena kecil kata-kata kecil kemudian menjadikan kita menyepelekannya. Karena syirik walaupun dikatakan paling kecil, maka dia termasuk di antara dosa besar. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan di sini nah, sungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil bukan berarti Rasulullah tidak lebih khawatir kepada syirik yang besar akan tetapi syirik yang besar itu pada zamannya Rasulullah para sahabat sudah memahami Nah, walaupun syirik yang dikatakan syirik besar itu lebih berbahaya dalam artian di akhirat daripada syirik kecil akan tetapi syirik yang paling dikhawatirkan di umat ini di sahabat pada zamannya Rasulullah SAW itu syirik kecil itu arya <clears throat> salah satunya diantaranya adalah apa ria ria ini sesuatu syirik yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai syirik kecil dan bahayanya adalah hapusnya terhapusnya seluruh amalan manusia tanpa tersisa kecuali sedikit atau hilang sama sekali pahalanya suatu amalan dan bahkan kebalikannya akan mendatangkan dosa dan ini termasuk dosa besar ria dosa besar tanpa kita sadari seorang dia itu beribadah dia orang yang paling mungkin eh, di depan datangnya di masjid saf pertama tetapi karena dia tujuannya adalah apa ria maka justru amalannya tidak ada manfaatnya sama sekali amalan ketika diiringi dengan syirik asgor ini tadi ria maka tidak ada faedah dan dan <clears throat> dan fungsinya dan tidak ada uh, penolong bagi orang yang melakukannya hanya capek dia sudah beribadah capek-capek bahkan mungkin dia orang yang paling capek dalam beribadah tapi ketika diiringi dengan ria maka apa? Maka hilang sirna amalannya sama sekali. Nah ini bahayanya. <clears throat> Adapun sirkul akbar maka bukan hanya hilang amalannya tetapi justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, ini. Nah inilah yang uh, disebut Rasul oleh, oleh para ulama dengan sirkul akbar. Syirik yang yang besar karena dia bukan hanya menggugurkan pahala satu amalan tetapi juga eh, mendatangkan siksa dan kekekalan di neraka. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada atau dosa eh, <clears throat> yang setingkat dengan sirkul akbar ini yang menjadikan orang itu diampuni oleh Allah Taala kecuali harus bertobat sama sekali dari perbuatan syirkul akbar. ini Nah, kita akan membahas di sini tentang syirkat akbar dan macam-macamnya. Sebelum nanti masuk pada syirkul akbar. Karena ini yang paling besar dosanya. Karena dia bisa mengeluarkan dari Islam. syirkul akbar yang dinamakan dengan syirkul akbar adalah antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan atau masilan yang serupa, semisal seperti Allah swt di mana tad'uhu engkau menyembah berdoa kepadanya meminta kepadanya kama tad'ullaha sebagaimana engkau berdoa kepada Allah seperti halnya orang yang dikubur datang ke kuburan berdoa kepada sahibul kubur berapa banyak sekarang ini yang melakukan kaum muslimin nah, yang mereka notabene KTP-nya adalah apa Muslim sangat jarang bahkan orang Nasrani datang yang KTP-nya Nasrani atau Kristen itu datang ke kuburan karena mereka tidak perlu sudah ada syirik mereka sendiri maka tetapi kaum muslimin yang mereka datang ke kuburan meminta berdoa kepada kepada yang dikubur dan mereka lebih khusyuk dalam berdoa kepada kuburan atau di depan kuburan daripada mereka berdoa di masjid mereka di masjid bahkan bisa jadi tidak pernah berdoa kecuali dengan doa yang eh, yang dipimpin oleh imam dan ia pun tidak mengerti apa itu doanya. Yang penting dia mengamini saja. Ingat iya di sini. Tapi giliran dia membutuhkan betul-betul ingin berdoa, meminta, memohon, maka dia datang ke kuburan eh, atau dia menyebut nama selain Allah SWT kemudian dia berdoa dengan khusyuknya, meminta dengan khusyuknya kepada selain Allah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat Muslim masyarakat yang justru seharusnya ini yang paling di eh, diberantas pertama kali sebelum yang lainnya sebelum yang lain bisa jadi seorang itu salat seorang dia itu salat di masjid dia khusyuk dia mungkin apa eh, banyak dia itu tinggal di masjid rutin berjamaah di masjid tetapi dia masih berdoa Allah ini mana yang lebih baik seorang yang dia itu bukan mana yang lebih baik mana yang lebih mending istilahnya Seorang dia tidak pernah berbuat syirik. Tapi dia berbuat maksiat. Ya ini kabair dosa besar. Entah berzina, entah mencuri atau yang lainnya. Tapi dia merasa dirinya berdosa. Nah, mungkin dia sholatnya hanya di rumah saja, jarang pergi ke masjid, atau bahkan sholatnya pun bolong-bolong atau tidak pernah. Bandingkan dengan orang yang datang ke masjid setiap hari, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah dia ya, rutin bahkan bukan bukan hanya salat dia mungkin haji sudah dan yang lain lain sebagainya ibadah tapi dia berdoa kepada selain Allah mana yang lebih apa ah, lebih mending lebih mending orang yang tadi berbuat maksiat tetapi dia tidak pernah berbuat tidak pernah berdoa selain Allah SWT dia tahu bahwasanya itu adalah dosa kepada Allah karena orang yang berbuat syirik atau orang yang berbuat maksiat dia bisa jadi lebih merasa berdosa Eh, dia merasa berdosa dengan apa yang dia perbuat itu yang masih menyelamatkan dia berdosa kepada Allah maksudnya berbeda dengan orang yang berbuat syirik dia tidak merasa berdosa dia meminta ke kuburan minta di hadapan kuburan dan eh, orang yang dikubur tadi apa dia memohon kepadanya dia tidak merasa itu sebagai sebuah dosa bahkan sebagai sebuah apa? ibadah sebagai satu ibadah ini yang lebih mengerikan ini <clears throat> kama tadullah. Ini salah satu di antara definisi syirik. Yang kedua, au tusrifu lahu nau'an min anwal ibadah atau seluruh atau se, se <clears throat> engkau menunjukkan kepada selain Allah SWT nau'an min anwal ibadah salah satu di antara macam-macam ibadah Salah satu di antara macam-macam ibadah. Kali istighosah. Seperti hanya istighosah. Ini sekarang banyak acara istighosah. Ternyata apa isinya? Di dalamnya itu terdapat bukan istighosah kepada Allah SWT. Meminta kepada Allah. Tetapi syirik isinya. Dan di antara lafad-lafad yang diucapkan di dalamnya. Dan ini uh, orang yang pernah berada di dalamnya. Pernah uh, melakukan apa? istighosah dan hafal masih apa? Masih hafal. Di akhir dan di sebagai suatu seruan dan eh, bahkan di akhir doa disebutkan rijalallah, ibadallah, azizuna li Wahai hamba-hamba Allah, ibadallah, Allah orang-orangnya Allah. Maksudnya orang-orang dekatnya Allah SWT Sebagaimana itu orangnya si fulan Iya. Orangnya siapa? Dia orangnya sebulan. Maksudnya orang tangan kanannya atau orang dekatnya. Maka mereka berdoa kepada yang tadi. Wahai hamba Allah, wahai rijal Allah. Wahai orang-orangnya Allah. Agisuna, tolonglah kami. Agisuna, tolonglah kami. Istighosah adalah doa meminta permohonan pada saat genting atau pada saat terjepit. Dan itu haram ditujukan pada selain Allah, bahkan syirik. Syirkul akbar. Dan ini dijadikan sebagai eh, <clears throat> sebagai bukan hanya tradisi, ibadah. Nah ini. Sehingga dia mengatakan dan betul-betul khusyuk ketika berdoa. Aqisuna li ajlillah. Ini subhatnya karena yang terakhir li ajlillah karena Allah. Tolonglah kami karena Allah. <clears throat> Maksudnya supaya yang didoa ini menolong itu karena Allah. Masalahnya bukan hanya bukan masalahnya karena Allah, tetapi karena dia meminta kepada apa? Persoalan Allah yang tadi. Agisu Mereka berdoa, menyeru, meminta kepada sesuatu yang tidak nampak, yang mereka anggap itu sebagai rijal Allah, sebagai hamba Allah dan rijalnya Allah. Dan mereka berdoa istighosah kepada selain Allah SWT. Dan ini banyak di dalam eh, tarekat-tarekat sufiah dan kalau di data, maka jumlahnya mereka jauh, bahkan jutaan kaum muslimin. Entah berapa persen di antara kaum muslimin yang mengikuti acara acara kesyirikan seperti ini. Dan mereka merasa itu sebagai satu ibadah, sebagai satu keutamaan, sebagai satu pendekatan diri kepada Allah SWT. Sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikun zaman dulu, mereka itu justru sebenarnya melakukan kesyirikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Siapa bilang mendekatkan diri kepada eh, yang didoai? dalam Al-Quran disebutkan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini ayat yang yang menegaskan bahwasanya eh, mereka yang mereka orang musyrik zamannya Rasulullah orang Quraisy, musyrik Quraisy. Itu mereka meyakini adanya Allah. Mereka tahu pencipta. Satu-satunya adalah Allah. Mereka ketika ditanya, loh kenapa kok mereka berbuat syirik? Kenapa mereka berdoa kepada selain Allah? Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Maka mereka berkata, Mana butuhum Tidaklah kami itu beribadah kepada mereka Berhala yang ada di sekeliling Ka'bah Atau di rumah-rumah mereka Karena orang musyrik Itu mereka ada namanya berhala Yang ditaruh di tempat Yang di situ banyak yang berdoa kepadanya dan ada berhala-berhala yang khusus dimiliki oleh masing-masing orang. Seperti halnya salib di dalam uh, kaum Nasrani. Mereka masing-masing di rumah punya apa? Punya salib. Mereka berdoa di depan salib ini di rumah mereka masing-masing. Di depan apa? Salib. Dan itu dijadikan sebagai lambang dan sebagai kiblat mereka untuk berdoa. Nah, demikian juga orang musyrik Quraisy waktu itu mereka setiap rumah dan setiap eh, orang itu memiliki memiliki tempat ibadah dalam rumahnya. Dan juga mereka di sekeliling Ka'bah 360 berhala. Masing-masing kelompok, masing-masing kabilah itu memiliki memiliki berhala sendiri. Dan jazirah Arab itu sangat luas. Dan mereka membawa berhala mereka masing-masing ditaruh di Ka'bah. Sampai jumlahnya 300 eh, sekitar 360-an ini yang dihancurkan Rasulullah SAW semuanya tanpa kecuali dan tanpa tersisa sedikit pun ketika haji wada ketika terjadi apa nah, Fathul Makkah ini <clears throat> nah di sini disebutkan kali istighosah awid dabhi penyembelihan dan ini banyak ini banyak sekali apa nah, kejadian di mana manusia atau kaum muslimin jangan manusia kaum muslimin yang mereka mengaku muslim eh, dan masih kalau ditanya ah, saya muslim muslim salat salat mereka menyembelih kepada selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya, ini dan termasuk di antara kaum muslim masih ada yang ketika mereka panen mereka masih menyembelih untuk Dewi Sri ketika panennya mereka yang di pantai selatan mereka pak larung dan yang ikut serta bisa dikatakan taruhlah 80% minimal mungkin. Nah, itu adalah kaum muslimin yang ikut larung baik yang pesertanya artinya yang mengikuti upacaranya. Nah, ini upacara larung yang ada di di pantai selatan sepanjang pantai selatan di berbagai tempat ataukah yang menyaksikan sebagai suatu wisata. Dan ini semuanya adalah haram. Seorang menyaksikan apa? wisata sebagai suatu apa? Eh, sebagai suatu eh, wisata apa namanya rekreasi. Apa pas satu surah untuk melihat apa? Untuk melihat kesyirikan, larung acara larung ini tadi di berbagai pantai, seluruh pantai. Dan bukan hanya ternyata pantai pantai selatan, pantai utara sebagian juga ada yang seperti itu. Larung di pantai apa? pantai utara dan mereka meyakini sebagaimana keyakinan yang ada di pantai selatan. Dan itu hanya di Jawa. Kalau di selain Jawa ada lagi yang lainnya, bukan nyelorok itu lagi. Nah, demikian juga di daerah yang lainnya di <clears throat> berbagai negeri-negeri yang notabene negeri Islam. Itu mereka melakukan hal yang sama. Eh, ini penyembelian. Entah itu kepala kerbau, kepala sapi, ada yang kalau cuma pribadi saja eh, ayam cemani atau seekor kambing eh, dan yang lain sebagainya awin nadar atau bernadar dan ini ternyata ada sebagian di antara ikhwan itu mereka pak eh, <clears throat> betul-betul mengecek apakah betul masih ada sekarang ini eh, apa namanya upacara-upacara atau ritual-ritual nadar penyembelihan istighosah selain Allah kepada kuburan ini eh, <clears throat> di kuburan-kuburan yang ada meminta bersama Allah dan ternyata terlalu banyak untuk disebutkan dan ini apakah mereka muslim? Mereka muslim, sholat. Nah, ini. Mereka berpuasa, berpuasa. Bahkan haji ada. Nah, ini. Nah, ini banyak yang seperti ini. Nah, ini kaum muslimin. Ini PR-nya jauh sebenarnya lebih banyak. Kita sibuk apa mengajak orang ke masjid. Tapi ternyata apa? Mereka sendiri yang sudah mengajak orang ke masjid pun mereka masih melakukan apa? Syirikan. Nah, mereka masih mengajak orang ke masjid itu pun juga melakukan apa? Syirikan. Bahkan di pusat mereka itu sendiri juga mereka apa? Berdoa ke kuburan dan meminta kepada sahibul kubur. Ini terjadi. Dan itu ma'ruf bagi orang yang pernah ke sana dan pernah apa? E, pernah <clears throat> mengikuti ritual-ritual yang ada itu adalah suatu yang sudah resmi. Acara yang sudah apa? E, sudah acara resmi. Walaupun tidak semua orang mungkin paham apa maksudnya dari dari situ. Ini <clears throat> Wafis sahihain eh, dan di dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim. An bin Mas'udin dari bin Mas'ud radhiyallahu an. Sa'altu Nabi sallallahu Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu dzambi Dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan, Wah niddan. Wahuwa kepada hal dialah yang telah menciptakan engkau. Tandingan dalam berdoa, tandingan dalam beribadah. Menjadikan selain Allah itu sebagai tujuan beribadah, tujuan berdoa. Ya ini an-niddul masil wa syarik. Yang dimakan tandingan di sini adalah yang semisal dengan Allah Maksudnya seorang itu berdoa seperti dia berdoa kepada Allah. Seorang itu menjadikan sekutu ya, selain Allah SWT. Syirik sekutu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk pada anwa usyirkil akbar. Macam-macam syirkul akbar. <clears throat> Apa saja bentuk-bentuk atau macam-macam kesyirikan yang ter tergolong syirkul akbar ini? Yang pertama syirkul doa Pertama dan yang paling penting Syirkud doa Syirik dalam masalah apa? Doa Dan ini banyak terjadi Dan yang paling banyak terjadi Ini adalah syirkud doa Adapun yang lainnya Itu tingkatan yang setelahnya Yaitu syirik dalam Seorang itu meminta Memohon Wahwa doa Yaitu berdoa kepada selain Allah minal anbiya baik itu kepada nabi. Ini paling banyak ini, ya Doa kepada apa? Kepada nabi. Ada Rasulullah SAW, ada Nabi Hud kalau di Yaman itu Nabi apa? Nabi Hud alaihissalam. Konon eh, itu adalah kuburnya. Itu pun sebenarnya baru diketahui dari apa? Dari mimpi. Dan orang yang masih saksi hidup itu mengatakan sebelumnya itu tidak dikenal itu sebagai suatu apa? kuburan Nabi belum ada dikenal sebelumnya. Justru adalah suatu apa? Kuburan yang dikenal itu dulu adalah kuburan binatang himar disebutkan adalah binatang apa? Keledai himar. Eh, sehingga kemudian kedustaan ada orang bermimpi di situ ada kuburan apa? Kuburannya Nabi akhirnya dibangun dari hasil mimpi. Eh, dari hasil karena di situ ada bangunan, ada apa namanya gua, di mana disangka itu adalah sebagai tempat apa? Tempatnya Nabi Hud, tempat bersemayam atau bersemedinya, ya, ini atau beribadahnya Nabi Hud di situ. ini atau batu di situ apa? E, batu yang <clears throat> yang di, e, di e, ditempati Nabi Hud alaihissalam. Wal aulia dan para wali, para nabi dan para para wali. Litolabir rizki untuk meminta rezeki. Nah, ini orang rezekinya apa? Cepat atau apa seret? Ya, datang ke kuburan, datang ke eh, <clears throat> ke tempat-tempat para wali ini tadi untuk minta apa? Berdoa, kepepet. Nah, ini apa namanya? Dia butuh ini sakit. Au sifaul marad. Eh, sifaul marad so, apa minta kesembuhan. Nah, dan ini apa? Ada sempat eh, <clears throat> kalau seorang itu apa eh, ke pantai selatan di beberapa tempat Parang Tritis, Parang Kusumo, Parang-parang yang lainnya yang tadi eh, dan pantai-pantai sepanjang laut selatan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Ya ini tri, apa namanya Popoh Perigi ya. ya ini di situ ada tempat-tempat eh, bangunan yang pendopo. Ya ini ada pak pendopo-pendopo yang dibangun di situ. Nah untuk apa pendopo-pendopo ini? ternyata orang di situ apa namanya duduk bahkan bisa berhari-hari duduk di situ nah ini atau sama semalam mal bermalam di situ duduk nah, ini. terkadang apa seorang muslim nah ini nah, seorang muslim ketika ditanya ada apa ingin nyambat nyambat itu apa namanya nah, ini misalnya mengeluh nah ini mengeluh mengeluh kepada siapa kepada Allah? Tidak. Nyambat kepada apa? Nyiloro itu Nyambat mengeluh kepada Nyiloro Kidul. Kenapa? Anu keluarganya sakit. Sudah sakit ini beberapa hari nggak bisa apa namanya nggak disembuhkan. Nggak ada apa namanya nggak ada dana. Nah, eh, ini. Atau tidak ada apa? Eh, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Datangnya ke kuburan. Sudah parah. Nah, eh, ini dan segala macam bentuk macam permintaan ada orang yang apa namanya saya punya utang eh, ini saya sudah ditagih dikejar-kejar lo kenapa ke sini eh, ini eh, apa namanya nyambat eh, karena tidak mampu untuk bayar tidak mampu untuk apa melunasinya ini. dan terkadang uh, hutangnya itu tidak seberapa sebenarnya seandainya dia bekerja uh, maka dia bisa apa uh, bisa menghasilkan ini, tetapi apa? Tetapi justru dia berdoa kepada selain Allah SWT. Nih, ini sirkut doa dan ini yang paling banyak dilakukan tanpa modal masalahnya. Ya, enggak penyembelian, enggak ada penyembelian. Nah, kemudian apa? Nah, juga <clears throat> juga apa? Nah, bernadar tanpa nadar karena nadar adalah apa? Dia harus ada konsekuensinya. Kalau saya ini maka saya berpuasa. Kalau saya ini saya akan apa? menyembelih ini dan sebagainya. Ini tanpa tanpa nadar kalau orang itu sudah apa namanya? Sudah saking eh, saking ingin meminta sesuatu, maka dia bernadar. Kalau saya dapat ini apa? Nah, saya akan akan melakukan demikian demikian. Ini nadar. ini Taib <clears throat> au ghairiha wa fi sahihaini an Ibnu Mas'udin dari eh, mana tadi? Eh, ta'ala karena firman Allah taala wala tad'u min dunillah. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Ini jelas larangannya. Larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Siapapun dia. Mala yanfa'uka wa Itu apa-apa yang itu sebenarnya tidak bermanfaat bagimu dan tidak akan bisa memberi manfaat. Engkau berdoa ataupun tidak tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat. Siapapun yang kau doai, siapapun yang kau mintai selain Allah SWT, walaupun itu Nabi, oh, Khalilullah, Khalilur Rahman, Rasulullah SAW, sekalipun. Ya ini, ini larangan. Tidak ada kecualinya di sini. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah disebut apa? kecuali kepada Rasul, kecuali kepada sebulan, kecuali kepada enggak ada. Tidak ada dalil satupun yang menyebutkan pengecualian. Nah, ini fa'in fa'alta justru disebutkan ancamannya. Jika engkau melakukan fa'innaka idza minal zalimin. Sungguhnya engkau termasuk orang yang orang yang zalim. Ay, maksudnya orang zalim itu apa? Ay al musyrikin billah orang-orang yang berbuat syirik kepada kepada Allah. Karena Luqman <clears throat> mengatakan di dalam eh, sebagaimana dalam Al-Qur'an, eh, "Inna syirka la zulmun adim." Nah ini, sungguhnya kesyirikan adalah apa? Kezaliman yang paling yang paling besar. Kalau para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang takut diri mereka berbuat syirik dan juga anak-anaknya. Apalagi kita Nah ini. Para nabi dan rasul saja takut dirinya terjatuh dalam apa? Syirikan. Nah ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan doanya eh, nabi yang lainnya. Eh, <clears throat> yaitu apa? Wajubni wa baniya anak mudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku. Wajubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan anak-anakku anak mudal asnam. Untuk aku ber eh, beribadah Nah, beribadah kepada apa? Asnam berhala. Itu doanya siapa? Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman alaihissalam. Itu pun berdoa kepada Allah SWT memohon supaya dihindarkan dari kesyirikan. Bagaimana kalau sekarang ini orang mengatakan, oh kita ini sekarang nggak ada syirik, tidak perlu kita apa namanya mengatakan. Yang penting itu adalah apa? Yang penting adalah seorang itu apa memperjuangkan niatnya memperjuangkan apa Islam khilafah Islamiah ada yang berkata kita harus mengajak orang yang penting ke masjid bukan yang penting masalahnya ke masjid yang penting itu orang tidak berbuat syirik kepada Allah ini yang paling apa yang penting yang paling inti karena seorang yang dia itu berbuat syirik dia masuk masjid sekalipun walaupun dia itikaf di masjid sepanjang tahun eh, dia berbuat syirik kepada Allah tidak ada faedahnya eh. Orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang dinaungi sabatun yudhilluhumullah. Tujuh orang di antara yang dinaungi Allah Ta'ala. Adalah orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya itu tertambat di masjid. Apakah mereka yang di masjid? Bukan. Para sahabat tidak, tidak semuanya ter, mereka itu tinggal di masjid. Nah, ini, tapi yang dimaksud hatinya tertambat di masjid senantiasa dia itu apa? Nah, dia apa? ketika di luar masjid hatinya itu apa senantiasa menunggu waktu sholat. Dia bekerja ketika adzan sholat langsung apa? Nah, dia ini apa? Datang ke masjid. Sehingga hatinya itu suka ke, masjid. Ini yang disebutkan tujuh orang yang dinaungi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain Allah Subhanahu <clears throat> Sehingga bukan apa namanya? Bukan berarti orang itu apa? uh, orang yang dia apa senantiasa datang ke masjid. Rasulullah sendiri uh, dan juga para sahabat tidaklah kemudian tinggal di masjid. Nih. Bahkan ada seorang sahabat yang dia ini mengatakan ya Rasulullah saya ingin pindah uh, supaya berdekat apa dengan masjid. Nih, pindah. Nih, sehingga dia terlalu agak jauh. Maka Rasulullah SAW kemudian nasihat jangan, nggak usah. ini karena kalau apa di sana ditinggalkan daerah pinggir Madinah. Ini kosong daerahnya. Ini bisa jadi apa? Nah, dimanfaatkan oleh kaum nah, kaum kufar, orang Quraisy. Nah, kalau sebenarnya semua kaum muslim pengennya dekat dengan apa? Masjid. Maka Rasul mengatakan akhirnya apa? Setiap langkah menuju masjid itu di nah, bisa mendatangkan kebaikan, mengangkat derajat dan menurunkan apa? Menurunkan dosa dan menggugurkannya. Nih, nih. Justru disebutkan kasratul khutu' ilal masjid Banyak menuju apa? Masjid maksudnya banyak berjamaah, banyak sholat. Nah, ini. Ini yang dimaksud dengan apa? Orang yang hatinya tertambat dengan dengan masjid muallaq. Ini <clears throat> liqaw wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia masih berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya. dah Dakhalan nar maka dia masuk masuk neraka. Ini, ini sudah merupakan suatu hal yang yang pasti. Kalau dikatakan dakhalan nar, ya ini. Tidak ada disebutkan apa? Eh, tidak ada disebutkan pengecualian di sini. Barang siapa yang demikian maka dia masuk neraka. Tidak ada jalan lain kecuali harus tobat darinya. Ya, tidak ada apa? Jalan lain. Wa dalilu ala anna du'a ghairillah. Dan dalil bahwasanya doa kepada selain Allah minal amwati wal awil ghaibin. Orang mati ataukah orang-orang yang gaib Orang yang itu masih hidup tapi jaraknya apa? Jauh. Misalkan seorang kiai. Nah ini. Atau misalkan Habib. Habaib. Yang dia itu apa? Nah, dia itu eh, misalkan orang yang dikatakan sebagai wali Allah, Habaib sebagai apa? Allah. Nah kalau seorang itu apa? Eh, berdoa. Orang diantara yang mengikuti tarekat ini tadi maka mereka diberi wasiat kalau kamu ada masalah sebut saja nama saya namanya Habib Fulani nah, ini ya Habib Fulani ya Habib Fulani ini sebutkan ini masih hidup ya toh? orang yang masih hidup dan ini eh, salah satu di antara bentuk-bentuk <clears throat> kesyirikan yaitu berdoa kepada orang yang masih hidup tetapi gaib tidak ada di hadapannya tidak hadir dalam hal sesuatu yang mungkin dia bisa melakukannya meskipun eh, ini tolong apa namanya ya Habib saya ini apa namanya sedang ujian eh, ini bimbinglah saya eh, ujian misalkan ujian apa namanya UMPTN masuk perguruan tinggi eh, ini ya tak eh, ini sebut saja nama ini mafulan eh, nanti dibantu eh, ini nilainya akan apa dikatrol eh, waliyadubillah eh, berdoa dengan doa seperti itu bukan berdoa kepada Allah tapi menyebut namanya siapa? Habib. Dan Habib itu juga yang akhirnya juga me, e, mewasiatkan. Kalau kamu ada apa-apa sebut saja nama saya. Ini ngajak orang berbuat syirik namanya. Ngajak orang berapa? Berbuat syirik, berdoa kepadanya. Nah, ini menyebut simpulan. Cuman menyebut saja. Loh kenapa disebut? Nah, ini. Cuman menyebut saja. Apa apa fungsinya? Maksudnya ada faedahnya ketika menyebut. Yaitu seorang di eh, ditolong. Nah, ini nilainya dibantu atau masalahnya itu apa dia akan uh, <clears throat> selesai ya, ini penyakitnya kalau kamu sakit sebut saya saja nama saya atau nah, sebut saja nama Habib Sebulan hey, hey, salah satu bentuk-bentuk kesirikan yang tadi ini haram hukumnya ya, ini maka orang <clears throat> al-ghaibi syirkun adalah suatu kesyirikan dalilnya adalah firman Allah taala qaulullah taala waladina tad'una min dunillah min dunihi dan orang-orang yang kalian sembah kalian berdoa selain Allah. Mayamlikuna min kitmir. Tidaklah memiliki kitmir. Kulit apa namanya? Kurma. Eh, ini apa namanya? Nah, kulitnya ini tadi. Kitmir yang tipis. Sangat tipis. Tidaklah memiliki walaupun apa namanya selembar kitmir saja. Tidak punya apa-apa. Yang didoai selain milik Allah karena semua makhluk itu adalah milik Allah SWT tidak ada makhluk yang memiliki makhluk yang lain semuanya milik Allah Subhanahu wa taala in tad'uhum la yasma'u du'aakum jika kalian itu berdoa ber, meminta kepada mereka maka mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian tidak akan bisa mendengar doa kalian ini jelas menunjukkan bahwasanya orang yang meminta berdoa kepada selain Allah ini tidaklah mereka itu apa bisa mendengar. Nih. Lu ada si Habib Fulan itu dia bisa mendengar orang yang meminta. Sebenarnya yang mendengar bukan dia. Tapi disampaikan nah, oleh apa? Oleh Jen. Jen ini kemudian apa? Nah, menyampaikan bahwasannya si Fulan berdoa, memperdengarkan kembali, direkamkan. Nah, ini oleh siapa? Nah, oleh jin tadi direkam Ya, karena jin itu bisa menirukan menirukan suaranya orang yang eh, yang berdoa ini tadi eh, dengan suaranya. Maka eh, sang Habib atau sang wali tadi bisa mendengarkan. Oh si Fulan ini apa mengatakan demikian demikian. Atau si Fulan rasan-rasan. Ada sebagian pondok itu santrinya pantangannya adalah apa menyebut apa eh, menjelek-jelekkan kiainya kalau menjelekkan orang lain dia biasa. Tapi kalau sudah masalah apa? Kiai jangan. Karena kiainya tahu. Nah, ini kualat. Karena apa tahu kiainya itu apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu bicarakan, rasan-rasan kamu kepada kiai, dia tahu. Eh, ini jinnya yang ngasih tahu. Eh, ini jinnya yang ngasih tahu kepada apa? Kepada kiainya ini tadi. Jadi ini banyak. Sampai-sampai mereka itu apa? Lebih takut pada kiai. Ya ini dengan sesuatu yang mereka lakukan berbuat rasan-rasan atau apa perbuatan itu mereka merasa keyakinannya apa dia ini tahu apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan Nih. daripada dia itu pak eh, Allah maha tahu melihat apa yang aku katakan melihat mendengar apa yang aku katakan ini melihat apa yang aku lakukan ini sampai keyakinannya seperti itu melebihi keyakinannya pak kepada Allah yang lebih tahu ilmu gaib <clears throat> Waliyadu billah dan ini pondok-pondok ini banyak yang seperti ini. Nah, ini pondok-pondok apa? Seperti ini banyak. Layas mau doa akum. Hmm. Tidaklah mendengar doa kalian. Ini dalil bagi orang yang mereka meyakini, Lo kiai saya mendengar kok." Dan memang ada sebagian orang yang pak Ternyata apa? Kiainya ketika pak ah, ketika <clears throat> datang kepada si si fulan si santri ini tadi, kamu tadi malam kenapa mengatakan demikian demikian? Loh, Akhirnya dia bilang kepada temannya, kamu tadi bilang kepada kiai ya? Tidak, tidak ada yang bilang. Wah ini berarti betul-betul wali. Ini kiai ini betul-betul apa? Wali. Karena apa? Dia rasa rasanya itu akhirnya pak Kiainya tahu. Dan ini akhirnya menjadi satu keyakinan. Dan banyak di antara pondok-pondok yang besar yang kiainya diagungkan, ini ada saja keyakinan seperti itu. Yang pengalaman seperti ini pak Banyak. Yang pernah ber eh, berkecimpung dalam pondok ini. Walau sami'u. Ya Allah berfirman, seandainya, baru seandainya di sini. Seandainya pun mereka bisa mendengar. Ya, ini orang yang didoa ini tadi. Mastajabu lakum. Mereka pun tidak akan bisa mengabulkan doa doa kalian. Mastajabu lakum. Tidak akan bisa. Wa yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat. Ini coba. Nanti pada hari kiamat yakfuru nabi syirkikum mereka yang kalian itu berdoa kepadanya akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Artinya mereka yang engkau berdoa kepadanya itu tidak akan bisa menolong kalian dan mengingkari kalian. Tidak mau menolong kalian dan tidak bisa memang. Tidak akan bisa. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang bisa memberitahu kepadamu kecuali adalah apa? Eh, seperti hanya Al-Khabir yang Maha yang Maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nih, <clears throat> ini syirik dalam masalah apa? Eh, masalah syirik doa. Syirik yang paling banyak terjadi di umat ini dan di umat-umat sebelumnya. Dan syirik yang paling banyak dilakukan kaum Quraisy pada zamannya Rasulullah SAW adalah bentuk ini. Syirik apa? Syirik doa. Ini syirik dalam masalah doa. Dan bukan yang lainnya. Ya ini. <clears throat> yang nanti akan disebutkan beberapa macam syirik. Ya, yang syirik apa? Terus syirkul Al Akbar. <clears throat> Sampai di sini dulu. Lanjutkan Mbak Dari. Silahkan. Kalau sekarang orang di banyak masyarakat itu yang keliru itu selalu kalau jatuh satu barang itu dia sebut ya Allah ya Rasulullah. Iya. Apa namanya? Itu satu. Yang kedua, ada juga mereka itu memang tidak meminta kepada yang meninggal. Akhirnya ada kata dari istrinya atau anaknya itu. Itu kangen malam itu tentang masalah apa namanya yang pertama yaitu kebiasaan ketika jatuh atau ketika apa e, ketika <clears throat> seorang itu e, misalkan terpleset atau khawatir maka dia menjadi Allah ya Rasulullah ini dikhawatirkan terba, terjerumus dalam syirkul laf syirik dalam masalah apa talafut hey. kalau diiringi dengan keyakinan syirkul akbar Ya ini, yaitu apa? Berdoa menyeru kepada apa? Rasulullah SAW. Dan ini tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat atau para tabiin ketika mereka terjerumus atau terjerembab atau terpeleset dan yang lainnya jatuh sesuatu menyebutkan ya Allah ya Rasulullah. Ini khawatirnya pak, eh, khawatirnya seorang itu eh, terjerumus ke dalam bukan hanya syirik lafat saja. Kalau syirik lafat itu syirkul asghar, syirik kecil. Hanya dalam apa? Lisan. Ini sudah syirkul asghar. Apalagi kalau diiringi dengan apa? Dengan keyakinan. Dengan keyakinan bahwasanya apa? bermanfaat doanya ketika menyebut ya Rasulullah. Salah sini kira-kira. Nah, ini bahaya. <clears throat> Kemudian nah, <clears throat> yang kedua tadi <clears throat> ya, ya sampaikan salam saya <clears throat> tentang masalah ini kita tidak perlu mengatakan hal ini karena yang pertama ini bukanlah suatu sunnah untuk kita berdoa ya Allah sampaikan salam bagaimana cara menyampaikan Allah salam kepada si nah ini kecuali kalau maksudnya kita berdoa ya Allah selamatkanlah si fulan kalau menyampaikan salam ini apa nah, maksudnya bagaimana kalau justru apa eh, kepada sebagian orang, ya Ikhwan tolong sampaikan salam saya kepada istri saya di sana. Nah, ini kepada apa anaknya kepada istrinya sampaikan salam kepada ibumu sampaikan salam saya kepada apa kakek. Assalamualaikum ya, Iya. Ya, itu langsung. Langsung. Iya. Oh, Karena assalamu alaikum ya ahlat diyar. Ini eh, sebenarnya salam itu adalah doa. Assalamualaikum kepada sesama kita yang masih hidup ya tak? Ini sebenarnya apa maksudnya? Kita ini berdoa kepada Allah Assalamualaikum maksudnya apa? Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu sama sini kira-kira? eh. Sehingga di dalam seorang itu apa? E, mengucapkan salam atau menyampaikan salam Titip salam istilahnya ya tak? Itu sebenarnya sunnahnya itu Itu bukan sal, apa namanya Bukan sampaikan salam Tapi eh, maksud sampaikan salam itu adalah apa? Nah, bahwasanya nah, dalam bahasa Arab itu akri alaihi salam. Bacakan salam kepadanya. Akri alaihi salam. atau salim alaihi. Nah, bacakan atau apa? biasanya mereka apa? menyampaikan apa? Akri alaihi salam. Bacakan salam. Maksudnya apa? Kamu di hadapannya, tolong kamu apa? sampaikan doa salam saya kepadanya bacakan salam. Ya. assalam ah, ah, fulan yusallim alaika. Si fulan ah, menyampaikan atau berdoa salam kepadamu. Maksudnya apa? Si fulan berdoa kepadamu untuk apa? Mendapatkan keselamatan. Ini maksud menyampaikan salam. Sehingga ini yang perlu kita kita pahami makna salam itu apa? sampaikan salam atau kita kamu sudah mengucapkan salam maksudnya kamu sudah berdoa eh, keselamatan dia assalamualaikum paham sini eh, yang kalau diterjemahkan ya selamat eh, semoga kamu mendapatkan keselamatan assalamualaikum semoga kamu mendapatkan keselamatan Dan tidak kemudian kita berdoa pak selamat pagi selamat sore sabahul khair kita sering mengatakan pak khair ini nur eh, iya tak ini istilah pak istilah sebenarnya menirukan kaum Nasrani. Selamat pagi, selamat sore. Maknanya sabah khair adalah selamat pagi. Assalamualaikum dulu Assalamualaikum. Eh, artinya <clears throat> Assalamualaikum adalah salamnya Islam. Selain itu selain itu menirukan. Kita khawatirnya tersebut dalam apa? Eh, Tersambung. Tidak perlu, perlu. Assalamualaikum. Ini paspornya apa? Sudah umum. Tidak perlu apa? Sabah ini. Sabah khair. Nanti apa? Eh, masa al khair. Ya, ini. Kalau siang apa? Naharul khair. Ya, Tapi yang kita hafalkan sabah al khair saja ya tuh. Ya, ini cuma pagi saja. ini. Siangnya bagaimana? <laughs> sabah khair juga ya tuh. Sabah khair. Sore bagaimana? Sabah khair atau atau masa al khair? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Sabah khair, sabah nur. Ini sering kita sampaikan ya tuh. Ini. <coughs> subhanallah sama apa namanya dalam bahasa bahasa apa orang barat subhan nur itu terjemahnya eh, terjemah. kita khawatirnya masuk ke dalam apa menirukan makanya kita tanpa terasa sebenarnya pak banyak menirukan mereka nah, ini kita sampaikan assalamualaikum kita sebarkan salam ini dimanapun dan kapanpun ya makanya Eh, pelajaran bahasa Arab yang ada di berbagai macam di apa namanya di pondok-pondok ini sebenarnya kita tuh Pak, eh, <clears throat> istilahnya banyak di dalamnya ucapan-ucapan urfiah saja kebiasaan urf artinya pak urf atau adat nah adat ini terkadang eh, tidak membedakan antara kita dengan kaum kaum Nasrani. Kaum, kaum Nasrani juga mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ya tak? Nah, ini طيب Ya. Maka ini nggak masalah. Eh, kalau seandainya apa? Eh, <clears throat> seperti namanya bagaimana pagimu? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Eh, ini. Maka para ulama apa namanya? mereka menjawab <clears throat> dengan jawaban bukan sebagai satu salam pertama. Sebagai satu apa? Jawaban kalau ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Tidak masalah. Eh, bukan sebagai apa? Ketemu salamnya apa? Sebalok khair. Eh, Assalamualaikum sebalok khair. Eh, ini, ini sebenarnya apa? Tidak ada sunnahnya. Kita Assalamualaikum sebalok khair. Gitu. Eh, ini sering kita masih terjerumus dalam, dalam apa? Ini tadi. <clears throat> Baik,